Sehingga dikatakan dengan dhammah. Karena ketika kita ucapkan dalam kondisi menghimpunkan bibir. Aina takunu dhammah alamatan li raf' fil ism mufrad. Sudah dibaca belum belum ya? <laughs> Sudah. Berarti keliru. Ya. على ماذا يبنى فعل المضارع atau filul amr? Ya. Mahwa atau mahya al-qaidah fi bina'i fi'l amr Yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uh Yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uh Dia dimabnikan sesuai dengan jazmnya ketika fi'il mudhari. Ala madza bunya al-madi? Fan. Al-fathi illa ya bom. Au au ittasala bihi Bomiru raf'in mutaharik fa faisakkan. Harus nah, ingat ya, fil mudhari mabniyah di atas fathah kecuali kalau sudah bergandengan dengan wawu jamaah maka dhammah mabniyah. Atau bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik maka dia mabniyah di atas sukun. Ma syartu i'rabu al-fi'l al-mudhari'? Syaraf Ya, alla yattasil bihi nunul inas wala nunu taukid al mubasyarah. Ya. كيف حال الفعل المضارع إذا اتصل آخره بنون الإناث بهقي مبني على السكون مثاله والوالدات يربعن إذا اتصل به نون التوكيد mabni ala fath. Misaluh la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. لماذا أعرب المضارع مروان لمشابهته الاسم ya, sisi keserupannya di mana Abu Surah yang telah kita jelaskan antara fi'il mudhari dengan isim? Hah? Di mana, Pan? Ya, di mana masing-masingnya itu dihadapkan kepada beberapa makna. Ya, masing-masingnya dari fi'il mudhari dan isim itu dihadapkan kepadanya beberapa makna dan tidak diketahui dari makna-makna ini yang mana yang dimaukan kecuali dengan apa? Adanya i'rab. Contohnya apa? Hah? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Ya, seperti pada contoh darabtu Zaidan juga demikian. Ya. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Babu kenapa di dhammah? Haqi saya khabar dari mubtada mahdhuf taqdirnya hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi kalau judul-judul bab ataupun pasal itu hanya apa? khabarnya dibuang apa? mubtadanya. Kitabun nahwi maksudnya hadza kitabun nahwi. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki empat tanda. Irobnya apa lirraf'i? Hah? Al jar wal majrur. Hah? Irabnya apa al jar wal majrur? Fi mahalli rofin khobar muqaddam, bukan mubtada, masa jar majrur mubtada. <laughs> mubtada enggak ada yang bentuknya apa huruf. Arba'u Irabnya? mubtada muakhar marfu. Wa huwa arba'u mudhaf alamatin mudhafun ilaih. Rafa memiliki empat tanda. Yang pertama adalah dhammah. Wahil aslu dan dia dhammah adalah tanda asal dari apa? Rafa. Ad-dhammah itu i'rabnya apa? Bisa badal dari arba'u atau khabar dari mubtada yang mahdhuf. Hiya ad-dhammah. Wahil aslu dan dia dhammah adalah tanda pokok bagi rafa'. Kemudian tanda yang berikutnya yang merupakan tanda cabang adalah al-wawu <clears throat> wal alifu wan nun wa hiya naibatun dhammah dan dia wawu alif dan nun adalah wakil dari dhammah, pengganti dari dhammah. Ini sudah kita pernah bahas di kitab Tuhfah. Iya. Fa amma dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Kenapa mawadhi'a? Ini i'rabnya apa mawadhi'a? Hah, isim? Majrur bil mudhaf dengan mudhaf ya kan wa alamatu jarihi al fathah niyabah annahu ya lain sore apa ilahnya sihum jumu Adapun domah maka domah menjadi alamah. Alamatan irobnya apa? Hah? Irobnya alamatan sebagai sebagai khobar takun. Isimnya mana? Mamil mustatir fihi jawazan. Takdirnya apa? Hiya. Kembali ke bommah hiya kan takun. bommah <clears throat> menjadi tanda bagi rofa pada empat tempat. Apa mufradnya mawadi'? Apa bentuknya mufradnya mawadi'? Maudi'. Ya, kalau maudhu' mawduat gitu kalau mau maudhi' tempat mau maudhu' biasanya pembahasan. Itu jamaknya maudhu'at. Fil ismil mufrad. Tempat yang pertama dari dhammah sebagai tanda bagi rafa' adalah pada isim mufrad. Masih ingat apa itu makna isim mufrad pada pembahasan apa? Al-i'rab? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan makna isim mufrad? ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima terus wala minal asmail khomsah maksudnya hafal santri gak hafal apa yang bukan musanna bukan pula jamak bukan pula yang digabungkan kepada musanna dan jamak bukan pula apa dari isim-isim yang sepuluh atau lima, bukan pula dari isim-isim yang lima. Ya, itu apa? Definisi mufrad karena mufrad ya memiliki banyak makna tergantung pembahasannya. Kalau pada pembahasan mufrad maka tadi maknanya lawan dari musanna, jamak, asmaul asma khamsah. munsorifan kana au ghairu munsorifin. Apakah isi mufrad ini dalam keadaan munsorif atau dalam keadaan tidak munsorif? Apa munsorif? apa? I'rabnya hal ya Terus apa makna munsorif? Mana sorif itu apa? Hah? Munsorif mana ya, Pak? Hah? Takhalahu at-tanwin au al-jar bil Itu mana apa? Isim yang munsorif yaitu isim yang bisa ditanwin dan bisa dijarkan dengan kasroh. Contoh Ibrahim ini ghairi munsorif kenapa tidak ditanwin? Ya, yang kedua tidak bisa dikasroh. apakah munsorifnya ataupun yang wairu munsorifnya semua isi mufrad kalau marfu maka tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah. Apakah dhammahnya zahir ataupun apa? Muqaddaro. Eh, yang tangkap cepat. Ya. Salah nggak apa-apa, nggak kedengeran. Tenang. Ya Allah. Contohnya qala Allahu ya a'rib ya Marwan, a'rib qala Allahu Iya. Lafzul jalal Allah. Sudah. Qala sudah ya. Allahu Ya, wa iz qala. Di sini syahnya mana? Allahu. Marfu dengan dhammah zahirah. Ya. Wa iz qala Ibrahimu. Ya, di Arab. Iz apa harfu apa isim? borof dia ya kan? borfun lima istak atau lima mawbo lima mawbo minaz zaman borfun lima mawbo minaz zaman mabni ala asukun hima fi nasbin kemudian lanjutkan qala dan dia mudhaf jadi ingat iz dan iza juga ya, apa ya hina itu dia selalu sebagai mudhaf dan idhofahnya kepada jumlah jadi jumlahnya itu fi mahali jarin apa? Mudhafun ilaih. Coba dilanjutkan qala surah qala Terus Ibrahimu Ya. Ya. Beda enggak Allahu dengan Ibrahimu? Beda ya. Allahu munsharif bisa dikasrah ilallahi minallahi dzil ma'arij kalau Ibrahim tidak bisa ila Ibrahim ma jadi kalau contoh Allah itu munsharif kalau Ibrahim wa munsharif kemudian wa idz qala Musa seperti tadi Rabbnya ya id arif di Rabb id Zaraf apa? Zarfun lima ya mada zarfu zaman lima mada zarfun lima mada minaz zaman qala ya fi'il madhi mabni ala fath la mahalla min al i'rab terus wa alamat rafi ad-dhammatu al-muqaddara ala ala al-alif wa ala akhirih mana min zuhuriha ya, yang menghalangi munculnya dhamma pada musafah Hah? Hah? at tazur Pokoknya kalau isim mankus, isim yang akhirnya alif itu yang menghalangi ya munculnya harokat adalah apa? taazur Nah, jumlah fi'liyah dari qala Musa fi mahalnya apa? Jarin mudhafun ilaih. Ya, itu ambilnya iz adalah qala. Itu yang menasobkannya. Sirifami ini tempat yang pertama dari doma di mana? Pada isim mufrad. Apakah yang munsorifnya ataupun yang ghairu munsorif? Apakah dengan harokat yang zahirah ataupun dengan harokat apa? Muqaddarah. Wafi jam fi jam'i taksiri munsharifan kana au ra munsharifin. Juga dhammah menjadi tanda bagi rafa pada jamak taksir. Ini tempat yang kedua. Masih ingat apa itu makna jamak taksir? Ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi atau min sighati mufradih Ya, ma dalla ala isnaini aksar min isnaini atau isnataini ma taghayyurin min sighati mufradih. Silakan dibuka kembali kitab tuhfanya. Apa yang menunjukkan lebih dari dua baik itu muzakkar seperti apa? Seperti apa? Yang untuk muzakkar? Hah? Apa contohnya? Jamak taksir untuk muzakkar rajulun rijalun ataupun untuk dua lebih untuk mana, namanya apa? Zainab Zayanib misalkan. Ya, ataupun yang lainnya banyak. Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muannas ataupun muzakkar disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Ya, macam-macam perubahan masih ingat ada berapa itu? Lima atau enam ya. Ada yang pada harokat, pada huruf, kaitannya. Silakan di merujuk kembali rajulun rijalan. Di situ ada perubahan dari sisi huruf dan juga apa? harokat. Ya. Jadi tempat yang kedua dari doma adalah pada jamak taksir. Apakah yang munsorifnya ataupun yang wair munsorifnya? Apa yang apakah yang bisa dimasuki tanwin ataupun yang tidak bisa dimasuki tanwin? Semuanya ketika marfu maka tanda rafanya adalah apa? Doma. Qala ashabu Musa. Ya, coba di Arab. Siapa? Gilirannya ya. Qala ashabu Musa yang keras. Qala Ya. Ashabu. Ya, bahwa ashabu ya Musa majrurun bil bil mudhaf. Ada yang mengatakan bil idhafah. Terus wa alamatu jarhi apa? Al as atau fathah? Yang roji fathah muqaddarah. Jadi Musa itu majrur tanda jarnya bukan dengan kasroh tapi dengan apa fathah niyaba anil kasroh kenapa karena Musa ghairu munsharif padanya ada dua illah far'iyatain yaitu apa yang pertama yang pertama ujmah, yang kedua alamiyah, ya isim yang diambil dari bahasa jam, yang kedua dia nama. Ya. Sebagian membolehkan dengan kasroh karena mukodaro itu lebih ringan urusannya. Terus Ya, mana min duhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maksur. Wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian sukai. Apa walayatnya? Hah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Jadi wau adalah harfu 'atfin mengatofkan kepada yang pertama abaukum. Qul in kana abaukum. Kemudian masakin ya Rabb. Yaqi masakinu masakinu ma'tuf ala ya ala maqablah ma'tuf ala marfu' marfu'un mithlu. Terus tardawnaha ya mudhari marfu' litajarudihi ya wa alamatu rafi coba dibantu ini tinggal ngisi titik-titiknya aja. Wa alamat rofi. Hah? Tubutu an-nun ya minal afal khamsah. Saya lupa. Al-wawu dhamir mutasil, mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il ha dhamir ha dhamir mutasil, mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ah jumlah fi'liyah. Ya dari tarbaunaha pada mahalnya apa? pada mahalnya rofa sifat bagi masakin. Jadi kalau ada jumlah ataupun syibul jumlah yang datang setelah isim yang nakir maka dia i'rabnya sebagai sifat. Makanya kita terjemahkan dan tempat-tempat yang kalian sukai. Bisa? Hah? Coba diulangi i'rabnya. Tardona. Ya. Ya. Ya, jumlah fi'il ya. Si mahali. Si mahali rofin. Sifat, sifat bagi masakin. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Wa min ayatil jawari. Coba di Rob. Min harfu jarin ayati ya ya wahwa ha ya mabni si mahalli jarin mudhafun ilai al jar wal majrur rafin khabar al jawari rafi apa al jawari wa min ayatil jawari di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya perahu-perahu yang berlayar di lautan. Al-Jawari mubtada mu muakhar. Kemudian mar marfu. Apa tanda rafanya? Wa alamatu rafi'i ad-dhammah muqaddarah ala ala al-ya'al al-mahdhufah. Jadi al-jawari adalah mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah ala al-ya'i al-mahdhufati dhammah muqaddarah di atas ya yang dibuang. Ya. Apa yang menghalangi munculnya harokat dhammah di situ? At-ta'adzur. Asni al-jawariyu. Ya, dibuang ya-nya. Kemudian wafi jamil mu'anati salim. Eh, tempat berikutnya dari bomah adalah pada jamak mu'anati salim. Wa ma humila alaih dan apa yang dibawa kepada jamak muannatsi salim. Kenapa sih di bawah kepada jamak muannats Ya karena bentuknya seperti jamak muannats Terus kenapa nggak disebut dengan jamak muannats saja? Ya alasannya karena padanya ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak digolongkan sebagai muannats hanya disamakan dalam hal i'robnya. Ya, sebagian ulama mengkritiki penamaan ya kalimat ini dengan al muannats salim. Sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih utama dengan apa? ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa yang dijamakan dengan alif dan ta tambahan. Sebagaimana ucapannya Ibnu Malik di dalam alfiahnya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ya. Wa ma bita'in wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ya. ya. Kenapa yang lebih tepat itu adalah nama ini? Majumia ya bil alif wa ta al Mizadit al mazidatain karena di sana ada ya isim yang dia muzakkar tapi dijamakan dengan jamak ini seperti al hammam apa jamaknya al hammamat ya kan juga di sana ada jamak yang bentuk mufradnya gak selamat gitu loh tapi dia masuk ke jamak ini seperti sajidah apa jamaknya sajidah sajadat berubah nggak di situ bentuk apa mufradnya ketika dijamakan berubah, tapi tetap dinamakan dengan jamak ini. Ya, tapi bisa dikasih udur ya bahwasanya beliau menamai dengan nama ini ya karena melihat kebanyakan atau keumuman contoh-contohnya itu dalam bentuk muannas dan selamat dari perubahan. Muslimatun, solihatun, qanitatun, idza ja'akal mu'minat. Contohnya idza ja'akal mu'minatu. Idza ja'akal mu'minat. Di Arab cepat. Ya, idza. Tadi dulu, dzaraf ya. Dzaraf apa? Dzaraf lima istakbalo istaqbala minaz zaman wa fihi makna syarat ya. Dan padanya ada makna syarat. Jadi idza itu termasuk isim syarat tapi tidak menjazmkan. Ya, terus ja'aka Jadi saya ulangi idza i'rabnya ya adalah dzaraf mustaqbal min zaman wa fi makna asyart. Ja'aka ya fi'lun madin mabni al fat wa fa'ilu fa'ilnya dulu ah ya betul fa'ilnya nanti diakhirkan ya terus silakan kaf Mamir mutasil ya Nasbin maf'ulun bi al-mu'minatu fa'ilun marfu' alamat rafi' ad-dhammah adh ala akhirih jadi ya, jumlah fi'liyah fi mahali jar ini mudhafun ilaih idzanya mudhaf <coughs> idza tadi dzaraf lima min az-zaman wa fihi ma'na syarat dia mabni ala sukun fi mahali apa nasbin dzaraf fi mahali nasbin I'rabnya mahalli karena dia mabni. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan iz dan iza itu mabni? Alasannya apa? Telah kita sebutkan beberapa alasan ada empat ya yang menyebabkan isim itu apa? Mabni. Apa di sini kira-kira yang menyebabkan iz dan iza itu mabni? Masuk ke keserupaannya ke berapa? Nah, asyibhu al al iftiqori. Keserupaannya sifat iftiqori di mana dia iza iz itu tidak bisa sempurna maknanya. Masih butuh kepada yang lain yang menyempurnakannya. Yaitu apa? Adanya mudhof ilaih berupa jumlah. Ya itu. Seperti tadi isim-isim mausul ya. Isim-isim mausul diantaranya juga iza. Iz ini juga mabni karena shibhul iftiqori. Keserupaan dari sisi kebutuhannya kepada sesuatu yang melengkapi maknanya. Sebagaimana huruf. Ya butuh huruf-huruf jar kepada isim yang melengkapi maknanya. Satu lagi kita selesaikan wa ulatul ahmali di ya Arab. <clears throat> wa ulatul ahmali ya, cepat. Ulatu mubtada marfu. Wa alamat rafi ya. Al ahmali wa huwa al ulatu ulatu mudhaf. Mudhaf ilayya. Majrur bil mudhaf alamat jarhi al kasrah. Ulat adalah isim jamak. Isim apa? Jamak isim jamak yang dia tidak memiliki bentukan mufrad dari lafadznya. Ulatul ahmali mereka orang-orang yang hamil. ulatul ahmali ajaluhunna ayyabu'na hamlahun. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah antum roja kembali diulang-ulang kalau ada yang sulit ditanyakan. Subhanallah bihamdik, syukur